Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wabadu Masih dikantarluaskan dari lantai dasar Karnaval Mall Batam Center Batam Indonesia Inilah Radio Hang 106 FM Muslim Beda Sunnah al Islam wa'azinallahu Alhamdulillah pada kesempatan kali ini eh, di mana setiap hari Selasa kita akan mendengarkan kajian ilmiah bersama Ustadz Abdul dan Insyaallah Allah eh, beliau akan membahas dari uh, pembahasan beliau yakni akan meneruskan pembahasan beliau yaitu yang bertema permusuhan setan terhadap manusia. Ya, uh, seperti mana biasanya nanti sahabat Hang kita akan coba menggabungkan bersama Ustadz yang sudah di studio 2 Masjid Sabilun Najah Batu Haji Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, alhamdulillah kita sudah uh, terhubung dengan Ustaz. Iya. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah khair insyaallah. Nah, iya, untuk pagi hari ini kajian uh, seperti mana biasanya masih meneruskan uh, permusuhan syaitan terhadap manusia nih Ustaz. Naam. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Ya sahabat hang dimanapun antum berada Mari kita simak bersama pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Semoga menambah faedah bagi kita semuanya dan kepada Ustaz kami persilahkan tafadhol Ustaz.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 Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah masih percayakan dan amanahkan kepada kita sebagai bentuk ujian apakah kita menjadi orang yang istiqamah di atas kepercayaan Allah Subhanahu wa taala atau justru kita akan kupur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Saudaraku seiman, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dalam pembahasan yang lalu telah kita sedikit paparkan dari cara setan di dalam menggelincirkan manusia, di dalam menggelincirkan anak Adam. Yang pertama adalah bisikan yang jahat. Yang kedua adalah anisian, yaitu membuat lupa anak Adam. Pembahasan itu telah berlalu dan sama-sama kita telah memahaminya insya Allah. Maka dalam kesempatan ini kita melalui menginjak kepada permasalahan berikutnya, yaitu cara setan dalam menggelincirkan anak Adam dalam poin yang ketiga. Ala wahya al-wa'du wal khayal. Yaitu adalah janji dan angan-angan. <coughs> janji dan angan-angan. Ini adalah merupakan bisikan, tipuan, makar, hid'ah daripada syaitan kepada anak Adam Saudaraku yang dari Allah Subhanahu wa taala, jiwa manusia akan mengikuti orang yang memberikan janji dan angan-angan terhadap sesuatu yang disukainya. Ini adalah sesuatu yang banyak terjadi di kalangan kita manusia. Jadi, jiwa kita senantiasa akan mengikuti orang-orang yang memberikan bisikan janji dan angan-angan terhadap sesuatu yang akan kita sukai. Walaupun tentunya apa yang kita suka itu belum tentu terjadi. Dan bahkan tamani hanya angan-angan belaka. Dan itulah salah satu cara setan, triknya setan di dalam menyesatkan manusia. Hal ini tidak semata-mata ya, hanya wacana biasa, tetapi ini merupakan nas di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hal ini. Dalam hal ini kita bisa lihat dalam surat An-Nisa di dalam ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berkata ya ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain daripada tipuan belaka. Ya. Saudaraku yang diwati Allah Subhanahu wa taala bisa memahami atau melihat ayat ini, ya. Jadi setan senantiasa memberikan janji, janji kepada kita. Dan akan membangkitkan angan-angan kita, tapi angan-angan yang kosong saja. Padahal kita ketahui setan adalah tidak menjadikan kepada kita melainkan dari tipuan belaka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan inna syaitana lakum adu mubin? Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh-musuh bagi kalian. Ya. Tentunya tidak mungkin musuh ya, akan memberikan tepatnya janji. Akan memberikan benarnya angan-angan. Tetapi semua itu adalah tipu muslihat dia. Tipu muslihat musuh kita syaitan. La'natullah alaih. Hal ini pun senada dengan dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dia mengatakan bahwa janji setan sesuatu yang dapat menembus ke dalam hati manusia. Masya Allah. Setan bisa membuat makar dengan janjinya kepada manusia yang bisa menembus hati kita. Seperti kata-katanya. Ya. Akan mengatakan kepada kita misalnya, umurmu akan panjang. Kan sekarang kamu masih muda. Ya. Buatlah seenaknya hidup ini. Ya. Bikinlah sekuat-sekuat hatimu. Hidup ini nikmatilah hidup ini. Umur kamu. Ini adalah diantara pujuk rayu seton. Ya. Atau kata lewat yang lain, kamu akan mendapatkan kenikmatan dunia. Ya, lakukanlah sukamu. Atau mereka atau setan akan mengatakan kepada kita akan mengungguli teman-temanmu. Ya, kamu akan bisa mengungguli temanmu. Kamu akan bisa menyaingi dan menjadi orang nomor satu di antara teman-temanmu. Bisa menguasai musuhmu ya, dan dunia berputar, pasti akan tiba saatnya menjadi milikmu. Ya, sebagaimana orang telah memilikinya, artinya dunia pada hari ini mungkin engkau tidak memilikinya, tapi sesaat engkau akan bisa memiliki dunia itu. Engkau menguasai dunia dan engkau bisa melakukan segala sesuatu sesuatu kamu. Maka inilah kuat iman di antara bisikan-bisikan hati kita. Hati kita senantiasa berkata, berbicara, ya, berdialog dan bagaimana bagaimana lain yang lainnya hal ini tidak luput daripada gangguan daripada syaitan. Senantiasa kita dibisikkan ambisi yang tinggi oleh syaitan agar kita melupakan apa yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa hilang kesadaran kita. Kita lupa tentang jati diri manusia itu sendiri. Karena bujuk dari syaitan tadi. Jadi kita sering malah saya akan mencari jati diri. Menjadi diri dengan kelakuan yang bejat, jadi mencari jadi diri dengan kelakuan yang menyimpang dari agama. Karena semua itu adalah tidak luput daripada tindakan-tindakan dan tipu muslihat daripada syaitan. Maka begitulah setan ya, memperpanjang harapan manusia dan menjadikan sesuatu yang maha indah atas keberadaannya. Baik seorang manusia dalam kesyirikan, kemusyrikan, saya tetap menghiasinya dengan kebaikan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya, serta memberikan angan-angan dusta yang merengek ragam. Maka kekuatan iman yang dari Allah Subhanahu wa taala begitu besar ya, gigihnya setan di dalam menggelincirkan manusia. tetapi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ya, hati kita tergoda olehnya. Hati kita bisa luluh lantak dibuatnya. Karena tipuan setan ada tipuan yang sangat maha dahsyat. Di antaranya ada dengan memberikan janji sebagaimana kita bahas tadi. Janji dan pemberian angan-angan. Artinya bahwa setan akan menjanjikan sesuatu yang batil. Ya, janji setan adalah memberikan janji yang batil. Dan memberikan angan-angan kepada sesuatu yang mustahil. Ya. Janji setan adalah kebatilan. Janji setan adalah kesengsaraan. Janji setan adalah sakwa, ya. Janji setan adalah kemusyrikan. Yang semua janji setan ini adalah dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, pemberian angan-angan. Rasa optimisme setan kepada seorang manusia adalah kemustahilan. Kemustahilan seorang bisa bahagia dengan jalan setan. Kemustahilan seorang bisa merasakan lezatnya diman dunia wal akhirat dengan jalan syaitan. Tidak mungkin. Kecuali kenikmatan yang saat, kemudian dia akan diluluh lantakan baik dunia, apalagi di akhirat. Setan juga senantiasa membisikkan kepada pemikiran manusia dengan mengatakan, La janata walan nar. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan pada saat ini, di antara mereka yang menisbatkan kepada kaum muslimin di antara mereka juga ada yang tidak mau menetapkan surga dan neraka. Tentunya ini bujuk rayu setan terhadap manusia. Terhadap kita kaum muslimin, terlebih orang-orang di luar kita. Kala seorang mengatakan surga itu tidak ada, surga itu adalah neraka juga tidak ada. Itu surga adalah hakikat. Ya, gambaran kenikmatan saja, gambaran saja. Sebagaimana neraka juga gambaran azab saja. Tapi setelah kita meninggal dan tidak dicampakkan ke neraka. Maka hakikatnya ini adalah tipuan dahsyat setan. Maka dengan ini manusia akan melupakan perintah dan akan melupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan di muka bumi sekehendaknya. Apa yang diinginkan. Kebenaran menurutnya, kesalahan juga menurutnya. Maka tatkala itu dia sesat sesat-sesatnya. Dia akan jauh dari agama ini, dia jauh daripada norma kebenaran, karena semua kebenaran adalah di otaknya. Wa iyadzubillah. Bahwa yang dari Allah Subhanahu wa taala, semua ini adalah tidak luput daripada ya, janji dan angan-angan syafaat kepada kita manusia. Tentunya tatkala kita mengatakan surga neraka tidak ada, ya berarti kita akan meremehkan azab Allah dan kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka merasa bahwasanya mereka adalah kekal di dunia ini. Kalau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan ya waktu saja yang akan menghancurkan kami. Kemudian kami sirna dan tidak akan merasakan apa-apa. Fahadah ya ya maka ini adalah merupakan satu kemungkaran ya. Karena keyakinan yang telah rusak dirusak oleh keyakinan syaitan laknatullah. Padahal kalau kita bisa mempelajari atau membaca ayat ayat Allah Subhanahu wa taala, tak setan membisikkan kedurhakaan kepada kita, memberikan janji-janji palsu, memberikan angan-angan yang mustahil, ya, maka mereka setan dan kelompoknya, ya, iblis dan kelompoknya menjelaskan bahwa janjinya adalah dusta. Apa yang dikatakan setan di dunia ini adalah kedustaan dan diakui sendiri oleh iblis. Dia sendiri oleh syaitan. Hanya semata-mata dia mencari kawan, mencari teman untuk dijadikan teman yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama mereka di neraka. Mencari teman hakikatnya. Hal ini bisa kita lihat di dalam surat Ibrahim ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiya amru inna Allah wa'adakum wa'dal haqq ووعدتكم فأحلفتكم وما كان لي علي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لكم عذاب أليم Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, kata setan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak mau membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang amat pedih. Bukatan iman, pendengar radio Hang FM yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Dalam ayat ini, dalam surat Ibrahim ayat 22, ini bisa membuat merinding bulu kita. Dan seyogianya kita senantiasa selalu disadarkan dan takut per Allah Subhanahu wa taala atas tipuan dan dasarnya syaitan. Karena apa? Karena syaitan sendiri telah menguak, telah mengungkapkan tentang kedustaannya sendiri. Setan hakikatnya takut anak ada Allah Subhanahu wa taala. Setan yang membutuhkan rayu kepada kita agar kita diburkai Allah, agar kita melalui jalan-jalan yang diburkai Allah Subhanahu wa taala, dia takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kebesaran Allah. Akan tapi setan memilih jalan-jalan ini agar menyesatkan dirinya dan juga menyesatkan setiap siapa saja yang kita nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum pada waktu itu kecuali hukum Allah adalah adil. Ya, ya'mal mithqala daratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala daratin syarran yarah." Semua akan dibahas. Sekecil keimanan, sekecil perbuatan salat ditimbang, sekecil kedurkahan, sekecil perbuatan jelek akan ditimbang dengan adil. Dan tatkala itu setan berkata kepada kepada kita yang kita, yang kita tentunya dibujuk oleh yang setan berhasil membujuk kita mengikuti jalannya. Hmm. Di setan mengatakan innallaha wa'adakum wa haq wa wa'atukum tukum. Sungguhnya Allah telah menjadikan kepadamu janji yang benar. Lihat, ini adalah ya setan membenarkan tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tapi aku menyalahinya. Dia pun setan menga, me, apa namanya? mengakui aku juga memberikan janji kepadamu tapi janji yang batil. Karena aku menyalahi janji Allah. Janji Allah adalah benar, aku menyalahinya. Berarti pemahamannya aku memberikan janji yang salah itu makna yang sebenarnya janji syaitan tersebut adalah salah. Maka sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Aku tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan pada saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin. Allah adalah yang memiliki hari pembalasan. Ya. Hari pembalasan adalah itu pada suatu hari yang jiwa-jiwa manusia tidak bisa membantu sama satu sama lainnya. Pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yaumala tangfa'u. ya, Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala surat al fitr mengatakan, ya, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin." Yauma la tanfa'u nafsu li nafsi syai'a wal amru yauma idzillah. Loh, kamu apa itu hari pembalasan? Kemudian Allah mengatakan lagi, kemudian apakah kamu tahu tentang apa itu hari pembalasan? Allah mengatakan, yauma la tanfa'u nafsu li nafsin syai'a. Itu pada hari yang tidak bermanfaat jiwa-jiwa seorang yang tidak bisa membuat semasa lainnya dan pada hari itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang terbekali oleh setan, dia akan berhujak kepada Allah dengan tipuan setan. Dan setan akan mengatakan kepada kita, aku tidak berikan kekuasaan kepadamu. Ya. Melainkan sekadar aku menyuruh kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku. Setan berlepas diri. Dia tidak mau bertanggung jawab dari apa yang pernah dia buat kepada anak Adam. Ya. Tapi bahkan ya, setan mengatakan ya fala talumuni walumu anfusakum janganlah engkau mencercaku tapi cercara dirimu sendiri ya artinya setan mengatakan itu merupakan kebodohan kamu wahai manusia pada saat itu setan berlepas diri dan angkuh kepada kita menunjukkan siapa sebenarnya dirinya ya wayadubillah ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan hati kita di atas Islam istiqamah di atasnya jalan sunnah dan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya mengatakan, ya, Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang sangat pedih. Ya. Inna zalimin lakum adabun alim. Maka fatal iman yang Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ini jelas menggambarkan bahwasanya syaitan sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan ketakutannya itu syaitan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mencari kawan-kawannya, mencari teman agar dijadikan bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberikan janji-janji yang batil dan angan-angan yang tidak akan mungkin tercapai. Karena angan-angan itulah angan-angan mustahil. Sebagaimana hal ini juga setan telah memberikan angan-angan kepada Adam, bapak kita, bersurga. Dimana kita ketahui, bapak kita Adam tergelincir bukan karena semata-mata dia, bukan karena dirinya, tetapi karena pujuk rayu iblis. Katalah iblis memberikan bisikan jahat kepada Adam dan seakan-akan dia datang dengan se sebagai seorang penasihat. Maka terjatuhlah bapak kita ke dalam perangkap setan. Di mana setan berkata dalam surat Toha 120 atau Allah Subhanahu wa taala mensenyali perkataan iblis terhadap Adam pada surat Toha ayat 120. Pawaswasa ilahi syaitan. Kala, ya Adam, hal aduluka ala sajaratil khuldi wal mulki la yabla. Setan mengatakan, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, kepada Adam. Dengan berkata, "Hai Adam, maukah kamu tu tunjukkan, maukah kamu saya tunjukkan kepada kamu ya, pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa." Artinya setan memberikan bisikannya, "Wahai Adam, apakah kamu akan aku tunjukkan kepada satu pohon, yaitu pohon khuldi, pohon kekekalan. Yang apabila kamu makannya, maka kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Ya, lihat, memberikan satu sugesti yang sangat tajam. Seakan-akan merupakan kepastian kalau dirinya adalah akan bahagia dengan cara itu. Maka dengan ini Adam dan Hawa mengikuti bujuk rayu iblis memakan buah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Maka sekarang pada hari ini pun bahwa banyak kaum muslimin yang datang kepada para dukun, para tukang normal, ya, para normal dan sebagainya. Mereka mencari jalan-jalan kebahagiaan dengan cara-cara itu. Mereka memiliki keyakinan bahwa seakan-akan itu akanlah terjadi kebahagiaan padanya. Mengikuti langkah-langkahnya dan sebagainya maka sungguhnya ikhwatal iman ini adalah bujuk rayu iblis. Sebagaimana bujuk rayu iblis telah membujuk kepada kita. Bahkan mungkin apa yang kita lakukan lebih parah daripada bujuk rayu ya, iblis kepada bapak kita. Ya, di mana kita telah mengetahuinya. Sering datang seorang pendai, sering datang siaran-siaran yang menjelaskan tentang bahaya syirik dan sebagainya. Tetapi ya, kita enggan untuk datang kepada kebenaran karena godaan setan kepadanya lebih dekat atau lebih berat lagi. Sebagaimana hal ini pun setan memberikan kepada kaum kures ya, janji-janji dan angan-angan yang muluk yang semuanya tidak akan pernah terjadi. Gimana tak kala sebelum perang Badar terjadi, maka setan memberikan dua janji kepada kaum musyrikin Quraisy. Hal ini kita bisa lihat dalam surat Al-Anfal ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menegaskan, "Wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nasi wa inni jaru lakum." Di mana setan berkata dalam surat Al-Anfal atau Allah Subhanahu wa taala mensejali perkataan setan dalam surat Al-Anfal, "Tidak ada seorang manusia yang dapat mengalahkan kamu, hai wahai kaum Quraisy, pada hari ini dan sesungguhnya saya ini, kata adalah pelindungmu. Lihatlah janji syaitan kepada kaum musyrikin Quraisy tatkala mau terjadi perang Badar. Di mana setan akan setan memberikan janji dua tadi. Yang pertama dalam ini mengatakan la di balakum al-yaum wa ini jarulakum. Ini kalimat kedua. Tidak ada seorang manusia yang dapat mengalahkan kamu Pertama, memberikan janji bahwasanya memastikan bahwasanya kaum Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu akan menang melawan kaum mukminin. Ya. Yang kedua, ya, bahwasanya dia adalah pendamping, ya, pelindung pendamping bagi mereka. Ya, dua janji batil. Ya, dalam faktanya tidak terjadi janji ini. Janji pertama, mereka tidak dapat dikalahkan dan pasti akan menang melawan kaum mukminin. Kenapa? Karena jumlah kaum mukmin hanya sedikit. Kita ketahui dalam perang Badar hanya kaum muslimin berjumlah 300 sekian. Tetapi orang kaum musyrikin berjumlah 1000 sekian. Ya, banyak. Perbandingan yang tidak imbang. 1000 sekian, 1000 lawan 300. Ya, tidaklah imbang. Tidak setengahnya, tapi dari itu. Maka dengan ini setan membisikkan kepada kaum Quraisy bahwasanya kaum Quraisy akan menang dalam perang Badar karena melihat jumlah yang sangat besar. Janji yang kedua tadi, Seton akan melindungi mereka dan membela mereka dari serangan Bani Kinana. Kaum Quraisy ragu untuk maju ke medan perang karena pernah bermasalah ya terlibat pertikaian dengan Bani Kinana lalu setan menampakkan dirinya sebagai Surah bin Malik. Ya, Surah bin Malik seorang tokoh yang disegani di Bani Kinana dan berkata, kaum mukminin tidak akan dapat mengalahkan kalian dan aku akan melindungi kalian dari kaumku. Inilah kata Suroko yang hakikatnya dia adalah telah ditipu oleh syaitan. Sehingga Bani Kinana tidak akan dapat mencerakai kalian. Ya, tetapi ketika dua pasukan saling berhadapan, pasukan mukminin dari Madinah dan pasukan kafir Quraisy dari Mekah berhadapan. Dan setan melihat para malaikat, maka ia melemparkan dirinya ke laut dan berkata, Sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu, sungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha sangat keras siksanya. Lihat, tatkala setan tadi di awal sebelum terjadi perang Badar setan memberikan janji-janji janji yang pasti dia sebagai pembelanya pelindungnya memberikan sugesti pasti menang sebagaimana tadi kita bisa dalam surat Al-Anfal 48 tetapi dalam ayat 48 tadi juga ayat ya, kelanjutan ayat itu bisa kita lihat setelah terjadi perang antara dua pasukan, maka akhirnya Shelton takut sampai dia menjatuhkan dirinya ke laut karena ada pasukan malaikat yang bersama kaum yang beriman. Ya. Kita bisa lihat ya, di dalam surat Al-48 tadi ya, sebagai lengkapnya kita bisa baca di sini. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئة فئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب Dan ingatlah ketika setan menjanjikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa. Mereka dan mengatakan, ya, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan. Setan balik ke belakang saya berkata, Sungguhnya aku berlepas diri dari kamu, aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Allah sangat keras siksaannya. Masya Allah. Ini adalah sifat kemunafikan syaitan. Ya. Dia tidak tidak gentleman, hanya berkelit di tubuh manusia. Ya. Kala kita sudah di jurang kesengsaraan, di jurang maut, maka setan berlepas diri. Baik dunia ataupun akhirat, dia berlepas diri dari apa yang pernah dia dakwahkan, dia serukan kepada hal itu. Ini adalah sifat dari sifat setan, karena tujuannya adalah menggelincirkan manusia agar menjadi teman-temannya setan itu sendiri. Maka setan menggiring mereka kaum kafir Quraisy kepada peperangan dan setelah itu ia meninggalkan mereka. Bara api perangan dipercikan oleh setan. Ya, genderang peperangan ditabuh oleh setan agar kaum Quraisy memusuhi dengan sengit kepada kaum yang beriman. Tapi setelah mereka berhadapan, dia berlepas diri darinya. Wajib billah. Setan juga memberikan janji dan angan-angan kepada orang-orang yang murtad. Dari kalangan kamu, ya kamu dan kesempatan hidup yang asli lama lagi ya. orang-orang yang murtad dan orang-orang ahlu munafik, ahlu munafik, orang-orang munafik dan ahlu kitab dan yang lainnya setan membisikkan kepada mereka angan-angan mereka dipanjangkan usianya dan kesempatan hidup yang masih lama sehingga mereka meninggalkan agama mereka dan ingkar kepada Rob mereka, ingkar kepada pencipta mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma huda min ba'di ma tabayyana lahum asyaitanu sawwala lahum wa amla Dalam surat Muhammad ayat yang ke-25 Allah menegaskan sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran maksudnya sudah petunjuk itu jelas bagi mereka. Setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Sehingga Allah dari ayat lain, Qad kafartum ba'da imanikum sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Murtad. Dan murtad, dina amanu summa irtadda ala milatihi. Orang yang beriman asalnya dari Islam, kemudian dia keluar dari agama Islam dengan mengingkari kebenaran Islam. Hakikatnya adalah pucuk rayu daripada syaitan dan janji batil daripada syaitan. Sehingga kita bisa lihat dalam ayat tadi, Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran, sudah petunjuk itu jelas bagi mereka, sudah mereka Islam, sudah mereka mendapatkan keimanan. Apakah terobsesi dengan dunia? Ya. Apakah tersebut dengan gaya hidup dan sebagainya? Allah Taala alam. Banyak orang keluar daripada agama ini karena sesuatu ya, ya duniawi maka setan, Allah mengatakan setel, tel, uh, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjakan angan-angan mereka. Ini betapa banyak dari kaum muslimin yang sudah teguh di atas keimanan. Ya. Kemudian setan datang kepadanya, setan berupa ya, dari jin atau dari manusia. Kemudian dia tertipu dengan agama setan sehingga dia keluar dari agama ini. Maka kita kata naudzubillah. Begitulah keadaan setan dengan para pengikutnya sampai akhir ya sampai akhirnya orang-orang yang mengikuti setan adalah digiring ke dalam api neraka pada hari kiamat kelak. Lalu setelah itu setan berlepas diri dari apa yang dia dakwahkan. Setan akan berlepas diri dari tuntutan-tuntutan orang yang dulunya telah mengikuti setan. Hal ini pun kita bisa lihat dalam surat Al-Khasr Kama syaili syaitana itqala li insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Wa inni akhafu Allah rabbal alamin. Wa inni akhafu Allah rabbal alamin. Jadi orang ini sebenarnya ayat ini sebelumnya menceritakan kondisi orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi adalah sebagaimana setan. Orang Yahudi adalah sebagaimana setan di dalam menggelincirkan manusia tatkala syaitan berbicara kepada manusia untuk kufur, kufurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah kamu dari agama ini. Falamma kafaro, tatkala orang-orang tadi kufur kepada Allah, kufur kepada agama Allah, qala maka setan berkata, "Inni bari'um minka, sungguhnya aku berlepas diri darimu." Wa ini akhafullah rabbal alamin dan aku dan sesungguhnya aku adalah takut kepada penguasa alam ini, penguasa alam semesta ini. Takut Allah Subhanahu wa taala. Beginilah ikhwatal iman, ya. Setelah adalah makhluk yang tidak bertanggung jawab. Makhluk yang sangat tidak bertanggung jawab. Dan tentunya dengan hal ini kita menjadikan pelajaran yang berharga, ibrah yang sangat bermanfaat baik kita dan keturunan kita kelak insyaallah. Namun demikian, tidak ada dari kita yang tidak luput daripada pujuk rusyatan. Semakin tinggi seorang keimanannya, maka semakin tinggi pula godaan setan terhadapnya. Maka jalan yang perlu tempuh baik kaum muslim adalah takor kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan, dijauhkan daripada godaan setan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa kepada kita, "Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinina, sabit qulubana ala ta'atika" dan seterusnya. Agar kita ditetapkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang beriman adalah kaum yang salah. Namun dia cepat ber, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh bapak kita Adam alaihissalam di mana dia pernah terayu terbujuk terbujuk oleh bujukan syaitan tapi setelah itu dia menyesalinya dan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala bersimpuh kepadanya memohon ampunan kepadanya inilah jalan orang-orang beriman jalan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Kata iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya yaitu cara setan di dalam menggelincirkan orang-orang yang beriman. Yang keempat adalah ancaman dan menakut-takuti. Adalah ancaman. Jadi setan senantiasa memberikan ancaman, juga memberikan ketakutan kepada kita agar kita takut kepadanya dan terancam dar darinya. Sebagaimana setan menyesatkan manusia dengan cara berikan harapan-harapan, mendorong berbuat maksiat, dan menjadikan angan-angan agar mereka memetik penyesalannya, begitu pula ia memberikan ancaman dan menakut-nakuti agar mereka meninggalkan perintah Allah atau bahkan ragu untuk menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyaitanu ya'idukumul fuqra Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjadikan menakut-takuti kamu dengan kemiskinan. Ya. Kalimahnya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara cara setan menggelincirkan kita adalah dengan ancaman. Di antara ayat ini didapat di dalam surah Al-Baqarah 268. Setan ya, menyanjikan kamu dengan kemiskinan, artinya menakut-takuti kita dengan kemiskinan. Maka Imam Ibnu Qasir rahimahullah maksud ayat ini menurut beliau bahwa setan menakut-takuti mereka dengan kemiskinan. Allah menyebutnya dengan janji untuk mengimbangi janji Allah yang akan memberikan ampunan dan karunia. Setan memberikan janji kepada manusia, sebagaimana Allah juga memberikan janji. Jadi seakan-akan janji setan ini sebagai tandingan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan pintu setan yang paling berbahaya kata Liman. Berbahaya, pintu setan yang paling berbahaya dalam menggoda manusia. Sebagaimana terjadi pada orang-orang musyrikin dulu. Yang mereka menimbun anak-anak mereka. Menimbun anak-anak perempuan mereka. Dengan hidup-hidup bahkan. Semua ini karena takut mereka hilang wibawanya. Akan terjatuh kepada kemiskinan mempunyai anak perempuan. La khawla wa la billah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan la taktulu awladakum khasata imlaq. Dan janganlah kau membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan khasyata Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Allah menegaskan agar kita tidak boleh membunuh anak kita. Karena pembunuh adalah dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Menghilangkan nyawa seorang tidaklah boleh. Karena Allah yang telah menciptakannya, maka Allah yang harus mematikannya. Karena ancaman setan tadi, yang mengatakan akan takut kemiskinan, maka kaum muslimin tidak mengeluarkan zakatnya. Zakat tidak dikeluarkan. Hakikatnya telah terbujuk dan telah terancam oleh syaitan akan takut kemiskinan. Betapa banyak di kaum muslimin yang mereka punya harta benda yang sangat berlimpah. Tapi tatkala diserukan untuk melakukan zakatnya, dia enggan. Dia merasa enak saja. Ya, saya kan yang bekerja, saya kan yang telah bersusah kenapa harus melakukan zakatnya kepada orang lain? Hal hal ini sebagainya adalah merupakan tipu daya syaitan sebagaimana syaitan telah menggelincirkan korun dengan nada-nada yang seperti demikian. Maka tatkala seorang tidak mau melakukan zakatnya, ini tentunya adalah sudah terancam oleh syaitan. Karena tentunya tatkala yatim zakat takut kalau melakukan zakat akan jatuh miskin. Sehingga orang-orang menahan harta mereka untuk melakukan zakat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Kecuali mereka terpaksa. Jadi tatkala mereka ingin mengeluarkan harta hanya harta yang jelek. Padahal kalau harta itu diberikan kepada dia, dia pun tidak menerimanya. Ini adalah satu kias. Agar setelah kita memberikan itu perbuatan yang baik, ya. memberikan yang baik, yang layak kepada manusia. Ini adalah zakat, bukan harta yang sudah tidak dipakai lagi oleh ya, pelakunya. Karena ancaman setan tadi, manusia pun memakan makanan riba, Ya kulu amwala riba. Memakan makanan riba, ataupun berbisnis dengan bisnis yang riba. Ya, ya bisa saja Tetapi adanya ancaman dari syaitan kita melakukan bisnis transaksi-transaksi riba dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mereka menjual barang yang mereka ketahui barang yang tersebut haram atau membahayakan lebih besar daripada manfaatnya. Maka hal ini adalah telah terbujuk kayu dan merupakan ancaman dari syaitan. Karena tatkala kita menjual barang-barang yang haram, maka seakan apa? Seakan-akan rezeki kita mengalir dengan deras. Banyak daripada orang-orang yang menjual barang-barang yang haram, apa kepingan-kepingan sidi, sidi yang haram, apakah ya itu adalah narkotika dan sebagainya, barang-barang yang haram, tapi cepat dia mendapatkan kekayaan. Ini hakikatnya telah terancam oleh setan. Seakan-akan bahwa barang yang haram itulah barang yang akan mendapatkan kekayaan dan menjauhkan dari kemiskinan. Tapi kenyataannya adalah kenyataannya adalah batil. Nyatanya adalah batil. Ya. Ini ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita telah banyak terancam oleh syaitan dengan hal-hal demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran 175 Allah berkata, "Innama dalakum syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya nah, mereka itu tidaklah tidak lain hanyalah setan yang menakut nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrikin musyrikin Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi Allah pun telah menegaskan ini. Seruan setan dan kawan-kawannya jangan kita takuti. Yang kita takuti hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ingkung kuntum jika benar-benar kamu menjadi orang yang beriman. Kalau kita mengatakan kita orang beriman, mesti sekuat tenaga kita untuk menjauhi dari ancaman setan, takut dengan ancaman setan. Ya. Ini makna ayat ini. Ya walaupun mungkin saja seorang yang beriman tergelincir dengan puji keruh setan. Mungkin saja karena Al-Qur'an pun mengatakan Rabbana la tu'ahidna in nasina au akta'na. Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan dosa kepada apa yang kami buat salah dan kami lupa. Artinya kesalahan-kesalahan yang tidak disadarinya kemudian dia bertaubat. Dan kelupaan-kelupaan kemudian dia bertaubat. Ini maknanya. Ya. Gitu. kalau kita lupa, bisa saja Allah akan mengampuni kita. Namun kelupaan yang tidak disengaja. Ya. Jadi setan menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya. Ya. Setan membesar-besarkan pasukannya di dalam hati kalian. Jadi Setan membesarkan kita. Setan punya bala tentara, punya pasukan. Yang pasukannya adalah seakan-akan mengokohkan dalam hati kita buat dia adalah teman kita. Dan seterusnya. Ya. Maka tatkala itu juga kita terjatuh di dalam ancaman setan. Apabila seorang apabila keimanan seorang hamba kuat, maka akan hilang di dalam hatinya rasa takut terhadap kawan-kawan setan tadi. Namun sebaliknya, ketika keimanan kita lemah, maka rasa takut kita kepada setan semakin kuat. Semakin kuat iman seorang, semakin kuat permusuhannya dengan setan. Semakin nampak ya ancaman tipu muslihat setan. Kita menjadi budak setan, padahal kita takut kepadanya. Di antara cara setan menakut kaum muslimin yang iman adalah menakut-takuti bahwa musuh-musuh kaum muslimin sangatlah kuat. Baik itu dengan kemajuan teknologinya, persenjataannya yang canggih, memiliki radar yang sangat canggih dan sebagainya. Jumlah mereka adalah banyak, perlengkapan mereka adalah sempurna. Ya, serta mungkin sarana informasi mereka adalah sangat sangat sempurna, sangat canggih. Ini merupakan bagian tipu daya setan. Tatkala genderang jihad dikumandangkan, maka wajib kita berperang maju ke depan. Ya, dan jangan dipikirkan tentang jumlah mereka yang banyak, alat mereka yang canggih, persenjataan mereka yang sangat lengkap. Abaikan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya akan memenangkan kita sebagian terjadi pada perang Badar. Allah akan menurunkan bala tentara yang tidak tidak dapat dilihat oleh oleh manusia tapi dapat dilihat oleh iblis dan iblis lari tatkala itu tunggang langgang melihat pasukan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian jihad adalah suatu perkara yang suci, perkara yang besar. Ya, tidaklah jihad ditegakkan kecuali untuk memerangi kemusyrikan dan jihad mesti bersama bendera pemimpin kaum muslimin. Begitu pula setan menakut-nakuti seorang mukmin yang akan melakukan perintah kebaikan dan melarang kemungkaran dengan bahaya akan menimpanya atau dengan mengejek dan menghinanya. Bagaimana kita sering mungkin terasa baik jiwa kita tatkala kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, atau taala kita ingin memberikan suatu sedekah dan zakat yang lainnya, maka kadang-kadang hati kita terbesit ya untuk memalingkan hal itu semua. Ini tidak lain hanyalah bisikan daripada syaitan ya. ataupun ya ancaman-ancaman syaitan kepada kita. Senantiasa setan akan mengejek perbuatan baik kita senantiasa iblis akan menghinakan amal baik kita. Ya. Tatkala kaum muslimin ya, memberikan harta yang sedikit dalam berimpak, maka mereka setan tentunya juga orang-orang munafikin. Mereka mengatakan tidaklah yang mereka keluarkan kecuali dari harta yang bakhil. Karena itu sedikit. Tatkala kita kaum muslimin dengan ikhlas yang mereka memberikan sumbangan infak dengan harta yang besar, maka mereka iblis dan kawan-kawan seorang munafik mengatakan, tidaklah mereka memberikan harta itu kecuali ingin dilihat oleh orang. Dia menuduh kaum yang beriman dengan dengan berimbak yang banyak tadi dengan eh, agar riak saja. Maka ya kekuatan iman janganlah ya, kita ter, uh, terbesit hati itu kita dalam hal itu maka abaikan saja karena hakikatnya ini adalah pujuk ratu iblis. Abaikan dan terus kaum muslim menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hendaknya menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, bertawakal kepadanya, dan menjalankan menjadikan ayat-ayatnya senantiasa dalam ingatannya. Ya, kuatan iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita dan menunjukkan terang bagi kita mana yang hak dan yang batil dan mengembalikan kita daripada kesalahan kita, oh, mengembalikan kita dari kekuburan kita kepadanya. Semua kita masuk orang-orang yang senantiasa bertawat Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharap Allah Subhanahu wa taala mengakhiri taubat kita. Telah banyak dosa yang kita lakukan, telah banyak kekeliruan yang kita lakukan, kelupaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang semua ini tidak luput daripada bujuk rayu setan dan tidak ada manusia di muka bumi ini yang merasa aman dari bujuk rayunya. Kita semua adalah generasi yang terakhir dari umat ini. Senantiasa dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang besar. Terutama fitnah syahwat atau subhat. Semua itu adalah pujukan jalan jalan syaitan. Dan kita tidak, tidak, tidak bisa terlepas darinya. Maka senantiasa kita bertaubat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga Allah semoga Engkau menerima taubat kami dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan rahmat yang bersama Engkau bersama orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Wa iman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dalam kesempatan ini ya yang bisa saya sampaikan semoga yang sebekan pelajaran yang berharga agar kita terjauh daripada musuh kita yang terbesar yaitu adalah syaitan laknatullah alaih. Aku lu qali hada wa astaghfirullah azim. Subhanakallah wa hamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.